Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina Wa nuri kulubina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يهجه قولي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Kita masih membahas tentang pentingnya sebuah umur dan bahwasanya di antara manusia ada yang beruntung dan ada yang rugi. Mereka yang beruntung yang mengikuti jejak jalannya Nabi Muhammad SAW dan mereka yang merugi adalah mereka yang bertolak belakangan dengan ajakan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang yang beruntung mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Gala Aliyun karramallahu wajhah An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Berkata Imam Ali karramallahu wajhah bahwasanya semua manusia itu dalam keadaan tidur ketika mereka hidup. Tapi justru ketika mereka mati baru mereka bangun dari tidurnya. Ini beliau katakan karena kebanyakan manusia itu tatkala beliau orang-orang itu masih hidup, maka dia terlupakan dengan hakikat dan tujuan masing-masing kita diciptakan. Dan yang melupakan kita siapa lagi kalau bukan musuh-musuh kita? Karena setiap manusia sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dan diimplementasikan oleh Abdullah Haddad dalam syairnya yang berbunyi Inni bulitu bi arba'in yarmini bi sihamil gausi malaha tastiru iblisu wal nafsu wal hawa wad dania. Kata Abdullah Haddad, aku dicoba dengan cobaan demi cobaan yang datang bertubi-tubi kepadaku layaknya sebuah busur, sebuah panah yang lepas dari busurnya. Malah tafsiru tidak pernah istirahat, terus diserang. Dan tahukah kita siapa musuh-musuh kita? Yang pertama adalah iblis dan koloni-koloninya setan dan sebagainya. Dan mereka sudah berkata, bersumpah bahkan di dalam Al-Qur'an, la'awiyannahum ajma'in Aku berjanji wahai Allah, wahai Tuhanku kata, kata iblis ketika diturunkan dari surga. Aku akan jerumuskan mereka semuanya illa ibadakal mutakin kecuali hamba-hamba kamu yang bertakwa. Itu sudah janji. Karena iblis ini termasuk orang yang sangat kecelik. Bayangkan, dia termasuk seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah merasakan lazatnya ibadah selama 8000 tahun. Bahkan ada riwayat 80.000 tahun. 80.000 tahun mengetahui akan kewajiban Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. ribu tahun melaksanakan salat. ribu tahun dia melaksanakan segala hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia dikutuk. Karena kesombongannya itu hanya untuk melaksanakan sujud yang sebentar saja. Tapi karena dia tidak mau akhirnya dikutuk, dikeluarkan dari surga dan selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia merasa tertipu. Dia merasa marah sekali. Maka pada saat itulah dia itu berjanji sebagaimana aku sudah tidak mungkin lagi mendapatkan rahmatmu, aku akan jerumuskan semua manusia untuk masuk ke dalam neraka supaya mereka itu menemani aku. Itu maksudnya. Sehingga jangan sampai kita merasa bahwasanya yang namanya iblis, setan dan sebagainya sekarang ini sedang istirahat, sedang rehatan, dia tidak mau mengganggu kita. Tambah besar keimanan seorang manusia, maka tambah besar dedengkot-dedengkot mereka yang mencobanya. Oleh karena kita lihat bagaimana Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu arba di mana ketika beliau akan meninggal dunia, anaknya, putranya seperti biasanya disunahkan kalau ada seorang yang akan meninggal dunia dibacakan talqin kalimat la ilaha illallah dengan harapan dia mengucapkan kalimat itu dan menutup ucapan dunianya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah karena kalau demikian maka dia meninggal dalam keadaan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab Allah maj'alna minhum tapi herannya setiap kali putranya ini tuh mengatakan ya abah la ilaha illallah la ilaha illallah Imam Bihawin ini mengatakan tidak tidak tidak pingsan bangun bilang lagi dikatakan lagi la ilaha illallah kepadanya dikatakan tidak tidak pingsan lagi sampai ketika pingsan yang ke uh, siuman yang ketiga kalinya barulah dikatakan wahai anakku kamu kira bahwasanya saya mengucapkan kalimat tidak itu kepada kalian? Gagal tidak. Tapi pada saat tadi engkau mengatakan dia ya, wahai ayahku bacalah kalimat la ilaha illallah. Maka di saat itulah iblis datang kepadaku dan dia mengatakan wahai Imam Abi Hanifah sekarang kamu sudah selamat daripada tipuan-tipuanku. Apa kata dia? Gal tidak. Selama aku masih hidup, tidak. Aku tidak akan selamat daripada tipuan kamu. Kalau sudah aku meninggal, baru aku selamat dari tipuan kamu. Ini Imam Abi Hanifah. Seorang yang sampai magam siddiqiyah al-kubro atau bisa dikatakan seorang rajanya wali Imam Abi Hanifah ini. Paling tingginya imam yang empat kedudukannya di sisi Allah menurut para aulia itu adalah Imam Abi Hanifah. Tapi lihat sampai detik-detik akhirnya seperti itu. Kita lihat bagaimana Syekhana Abdul Gadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid amin wa askanahu wa iyana fatihal jinan amin ya rabbal alamin beliau suatu waktu ketika beliau beliau melaksanakan sholat malamnya seperti biasanya wiridnya tiba-tiba tampak kepada diri beliau ini cahaya yang sangat terang menderang bukan hanya di atas dari tempat kepalanya dia sampai ke atap tidak tapi dari tempat beliau melaksanakan sholat sampai ke atas langit sangat bercahaya warna-warni semuanya ada di pada cahaya itu sangat indah maka di saat itulah dari cahaya itu muncul suara. Wahai hambaku Abdul Ghadir. Sekarang aku sudah tidak wajibkan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepada manusia, kepada kamu. Sekarang kamu sudah bebas. Berkat semua mujahadah kamu. Berkat semua ibadah kamu. Maka sekarang kamu, aku bebaskan dari segala macam kewajiban-kewajibanku. Ketika timbul kata-kata itu, apa jawabannya Syekh Abdul Janggal? Ikhfa ya lain. Pergilah engkau wahai lain. Pergilah engkau wahai orang yang zat yang dilaknat itu. Tahu dia kalau itu iblis. Sehingga saat itulah maka kemudian memudar cahayanya dan bergantilah sesosok makhluk yang berupa iblis itu dan dia berkata bagaimana kamu tahu kalau saya ini iblis? Dengan tipuanku ini Aku sudah memindahkan 200 orang yang berada di dalam makam Siddiqiyah. Kemudian berpindah kepada makam Zindiqiyah. Tapi bagaimana kamu tahu bahwasanya aku ini adalah iblis dan sedang menipu kamu? Apa jawabannya beliau? Gal iya. Aku tahu bahwasanya engkau menipu aku. Dan itu dari engkau bukan dari Allah Tuhanku. Kenapa? Jangan pun saya sebagai manusia biasa. Nabi pun seorang nabi pun, seorang rasul pun sampai detik akhirnya sampai dia meninggal dunia tidak akan digugurkan yang namanya kewajiban Allah kepadanya. Apalagi orang seperti aku. Sehingga sangat aku tahu itu adalah tipuanmu dan itu sama sekali bukan dari Tuhanku. Nah, jadi lihat bagaimana tambah besar keimanan seseorang, tambah tampak yang semacam ini. Kalau seumpama hal yang semacam ini ditampakkan kepada orang-orang pada zaman sekarang ini, maka niscaya kita katakan, wah masuk ke dalam koran. Tuhan Allah sedang menampakkan diri. Mungkin seperti itu. karena Kenapa? Keimanan kita tipis. Apalagi lihat coba sekarang, masya Allah. Hal-hal yang sepele hanya sesuatu yang menajukkan sedikit saja, maka langsung kita katakan ini begini, ini begini dan sebagainya. Bahkan lebih daripada itu, baru-baru ini di Probolinggo itu ada seekor paus yang meninggal dunia. Masya Allah apa yang dilakukan sampai dimakamkan, dikuburkan, dikafani, ditahlili. Bahkan banyak yang hadir itu sambil baca tahlil, sambil nangis-nangis. Masya Allah. Ini kan luar biasa. Ngapain sampai menangisi Pak Paus? Ngapain sampai mentahlili Paus? Lebih baik pergi ke kuburan orang tuanya. Baca doa di sana, baca Quran di sana, baca tahlil di sana. Kadang-kadang kita jadi malu. Ini orang NU dari senangnya tahlilan sampai an Paus pun ditahlili gitu loh. Masya Allah. Tapi walaupun walaupun demikian ya, Allah SWT memang Allah mengucapkan dalam hadis kucingnya yang berbunyi, Ana inda donni abdi bi yadun bi masya'ah. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya hadis kutsi ini merupakan hadis yang paling menjadi titik rahmat bagi umat ini. Kenapa? Karena semua keinginan kita semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan, semua yang kita akan angankan bukan berada pada diri Allah, tapi ada pada diri kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam itu tersebut, Ana inda doni abdibi. Aku berada di dalam persangkaan hambaku. Kan luar biasa. Bukan hambaku yang harus mengikuti persangkaanku. Tidak. Tapi aku berada di dalam persangkaan hambaku. Terserah dia mau berprasangka apa kepadaku. Alangkah baiknya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya. Oleh karenanya Nabi SAW menjuluki akramal akramin, arhamur rahimin. Rahmat yang kita dapatkan di dalam hati kita berupa orang tua menyayangi anaknya, seorang e, hewan betina menyayangi anak-anaknya. Itu semua itu adalah rahmat, bahkan rahmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau selalu dipikirkan berapa berapa kali entah beliau menangis, berapa kali entah beliau berdoa, semuanya itu hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dari saking besarnya rahmat beliau ini. Tapi ternyata rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Ibrahim, rahmatnya para nabi, rahmatnya para rasul, rahmatnya semua manusia, rahmatnya semua binatang, ternyata baru satu rahmat daripada seratus rahmatnya Allah SWT yang diberikan. Kalau cuma satu rahmat daripada rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sampai sedemikian rupa sampai Nabi SAW ketika diturunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka Fatardo dan pasti wahai Muhammad aku akan berikan permintaan kamu sampai kamu benar-benar ridho lihat bagaimana seorang nabi yang sangat menyayangi umatnya ini ketika turun ayat tersebut tidak ditinggalkan kesempatan itu tidak dibuang-buang kesempatan yang baik itu. Maka beliau saat itulah beliau bersumpah, demi Allah wahai Tuhanku, demi Allah ya Rab, aku tidak rela kalau ada satu pun daripada umatku berada dalam neraka, aku tidak rela. Sebegitu besarnya rahmatnya Nabi Muhammad, ternyata itu satu rahmat yang diberikan daripada satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat rugi kita. Kalau seumpama kita ada solusi, ada ada eh, problem, ada kesulitan dan sebagainya lalu kita mencari solusinya itu kepada manusia, kepada makhluk ngapain? Yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan problem kita Allah, yang menciptakan kesulitan kita Allah, yang memberikan solusi juga Allah. Kenapa kita lari kemana-mana? Pergi ke masjidnya. Salat. Salat hajat minta kepada Allah Ta'ala wa arhamur rahimin. Oleh karena itu, jadi jangan sampai kita berharap bahwasanya yang namanya iblis serta kroni-kroninya itu akan istirahat, akan rehat, tidak akan menguji kita, tidak akan mencoba kita, tidak akan menjerumuskan kita. Itu mustahil, tidak mungkin. Karena mereka sudah merasa dengki, merasa benci kepada kita. Kemudian yang kedua adalah iblis, Wa nafsu wal hawa. Yang sekarang ini disebut oleh banyak orang hawa nafsu. Sebetulnya hawa dan nafsu itu berbeda. Hawa itu keinginannya, nafsu pelampiasannya. Tapi karena sulit untuk dibedakan, maka dikatakan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk makan, hawa nafsu untuk bermain, hawa nafsu untuk kawin, hawa nafsu untuk mencari dunia, hawa nafsu untuk menjadi seorang pemimpin. Itu semua itu ada pada diri seseorang dan untuk mengatasinya itu susah. Kenapa? Jangan pun kita sebagai manusia biasa yang kualitas imannya pas-pasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang daripada peperangan Badar bersama sahabat-sahabat Nabi yang pada kelelahan pada saat itu karena telah melewati suatu peperangan yang sangat tidak sebanding tapi saat itulah ketika beliau pulang sebelum sampai ke kota Madinah beliau katakan kepada sahabat-sahabatnya raja'na minal jihadil Aswar ilal jihadil akbar kami pulang dari suatu peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Sehingga yang namanya para sahabat itu terkesima. Merasa heran dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW, Sehingga mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah setelah ini ada peperangan yang lebih dahsyat daripada peperangan yang sudah kita lalui tadi?" Apa kata Nabi Muhammad SAW? Gal iya peperangan yang akan kita lalui adalah peperangan yang lebih dahsyat daripada peperangan tadi. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafas. Melawan hawa nafsu. Oleh karenanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya beliau menjelaskan bahwasanya setiap manusia ada lima hawa nafsu pada dirinya. Pertama kali tampak pada seorang yang bayi, anak kecil, hawa nafsu main anak-anak yang di bawah enam tahun ke bawah atau tujuh tahun ke bawah mereka lebih senang untuk bermain daripada makan. Begitu lebih besar lagi, maka timbullah hawa nafsu yang baru, makan. Karena mereka sudah lemah, mereka banyak bermain, lemas badannya sehingga mereka makan. Dan anak-anak tersebut sudah bisa membedakan, ini makan yang enak, ini makan yang tidak enak. Kemudian setelah dia itu mendekati kebalikan karena banyak makanan yang sudah diasup, Akhirnya maka itu menjadi sebuah uh, mobil mobilitasnya untuk untuk senang kepada lawan jenisnya maka timbullah nafsu kepada perempuan tapi hanya timbul saja karena setiap orang tahu kalau kita ingin kawin tanpa ada modal tidak mungkin kita bisa kawin akhirnya timbullah hawa nafsu dunia setelah kita dapatkan harta kita dapat istri juga kita dapat akhirnya kurang satu pelengkap apa itu? Ingin jadi pemimpin. Dan subhanallah, bagi seorang wali Allah, bagi seorang yang sempurna, nafsu-nafsu yang paling besar di antara lima nafsu ini adalah nafsu kepemimpinan. Bahkan paling terakhir dicabut daripada diri seorang wali Allah itu adalah nafsu untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karenanya kita tidak heran ketika pemilu kemarin bagaimana kita melihat para pemimpin-pemimpin kita kita lihat bagaimana para caleg-caleg kita yang mengumbar segala hal, berbohong di sana sini, di mana-mana dia berbohong sampai tanpa pedulikan bagaimana akhiratnya nanti, sampai tanpa pedulikan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam, la yazalu rajulu hatta yut'a indallahi kazzaban. Masih saja orang itu akan berbohong sekali, dua kali, tiga kali sampai orang itu akan dijuluki oleh Allah taala sebagai seorang pembohong, tidak lagi diindahkan. Kenapa? Ingin menjadi seorang pemimpin. Sekarang semua masyarakat tahu. Sekarang masyarakat kita sudah pintar. Siapapun yang berbicara pemimpin kita, pasti kita katakan ah itu cuma bohong saja. Ketika pemilu saja, buktinya sekarang apa? Mana itu kata-kata mereka? Buayan-buayan rayuan mereka itu mana sekarang ini? Tidak terlaksana. Yang penting sudah dia terima jabatan tersebut maka yang yang namanya janji semua sudah dilupakan apakah itu sudah tidak menjadi pertanda bahwasanya orang yang janji kemudian tidak ditepati kata Nabi Muhammad itu adalah sebuah pertanda adalah orang-orang yang munafik tidak dipedulikan sama dia mau jadi orang munafik kek mau jadi orang kafir kek yang penting jadi seorang pemimpin coba lihat dari saking bahayanya hawa nafsu ini oleh karenanya mereka para aulia Allah itu pertama kali yang mereka usahakan untuk mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menanggulangi hawa nafsunya. Sehingga kita ingat itu ada di antara foto-foto habaib itu ada yang songkoknya itu agak kuncung gitu. Makanya dikatakan Habib Ahmad Kuncung radhiyallahu anhu ardo. Ini beliau seorang wali majdub. Wali yang punya karamah Masya Allah. Di Jakarta ada haulnya Beliau ini ketika mujahadah. Ini kata-kata mujahadah, mujahadah itu saja untuk kita hampir dikatakan sampai kita tidak kenal. Apa sih mujahadah itu? Padahal Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina nahum subulana. Mereka-mereka yang melawan hawa nafsunya untuk kami, karena kami, maka kami akan buka segala jalan untuk dia. Apa yang kita inginkan? Jalan dunia akan kami buka, jalan akhirat akan kami buka, jalan kemuliaan akan kami buka, jalan kemimpinan akan kami buka. Kalau orang sudah melawan hawa nafsunya, sudah menguasai hawa nafsunya, maka semua jalan yang diinginkan Allah akan berikan kepada dirinya. Apakah kita pernah dengar di dalam sejarah bahwasanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan sebagai khalifah yang keenam, beliau pernah mencari-cari muka sehingga beliau diangkat atau ditunjuk untuk menjadi seorang khalifah? Tidak, tapi lihat bagaimana kemuliaan itu diberikan. Apakah pernah kita dengar yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian dia mencari-cari muka atau dia berkampanye di sana sini supaya dipilih? Tidak. Tapi Allah yang memberikan semua itu. Oleh karenanya Sayyidina Umar mempunyai komit, komitmen di dalam pemerintahannya kalau ada di antara mereka yang meminta untuk supaya diangkat sebagai pemimpin, jangan kamu angkat dia. Kenapa demikian? Karena dia tahu. Orang semacam beliau sangat tahu kemuliaan, kepemimpinan, kebahagiaan, harta dan lainnya semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Cuma kitanya yang tidak percaya. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdibun. Andai kata saja orang-orang itu yang berada di desa itu, yang berada di kota itu beriman kepada aku, Bertakwa kepada aku kata Allah Ta'ala. Maka niscaya aku akan berikan keberkahan. Bukan hanya dunia. Dunia dan langit akan dikeluarkan keberkahannya. Akan tapi apa yang terjadi? Mereka membohongkan aku. Sehingga pantas jika aku berikan bencana demi bencana yang terjadi kepada mereka. Ini sebabnya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz setelah dia itu dibaiat menjadi seorang pemimpin. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau menolaknya. Tidak, aku tidak mau. Akhirnya setelah dipaksa baru dia mau. Tapi apa? Dia pada waktu itu meminta kepada kaum muslimin pada saat itu supaya mereka mendengarkan apa yang menjadi ikrarnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Berkumpul mereka di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka berkumpul, begitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz naik ke atas mimbar apa yang dikatakan? Aku berterima kasih kepada kalian yang telah menunjuk dan membayar aku sebagai khalifah kalian tapi mulai saat ini, mulai detik ini, yang namanya amanah ini aku kembalikan lagi kepada kalian semua. Coba kiranya pernah didengar nggak yang namanya pemimpin dunia itu dari mulai ujung kulon sampai ujung timur, kulon timur sama. Ujung barat nggak ada yang namanya pemimpin itu setelah diangkat dilantik akhirnya dia mau menarik kembali nggak ada. Kalau untuk sekarang ini nggak ada. Kenapa? utangnya berapa, udah dihitung. Kemudian pesan-pesan orang, kemudian dana-dana yang dititipkan, semua itu menjadi menjadi pikirannya. Kemudian setelah itu dia mau mundur, tidak, nggak bakalan. Tapi kalau beliau ini nggak pakai modal, orang yang memilih, dia tidak pernah mencari muka, dia tidak pernah kampanye dan sebagainya. Tapi orang yang memilih, tapi lihat bagaimana ke kebesaran hatinya, takutnya kepada Allah SWT setelah mendapatkan itu dikembalikan lagi kepada Akhirnya mereka semua berteriak. Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Umar, kami-kami semua rela untuk menjadikan kamu sebagai khalifah kami." Barulah saat itu beliau menerimanya tapi beliau mensyaratkan satu hal. Apa itu? Beliau katakan, kalau begitu, kalau kalian memaksa aku untuk menjabat jabatan ini, maka aku syaratkan kepada kalian satu hal. Gal baik, kami akan melaksanakannya. Kalau sumpama kalian dapatkan aku salah, tegurlah aku. Dan kalau aku mendapatkan kalian salah, aku juga akan menegur kalian. Coba lihat. <laughs> Luar biasa. Identik dengan akhirat. Syaratnya identik dengan akhirat. Bukan identik dengan dunia. Beda dengan sekarang. Datang kepada seorang kiai, datang kepada seorang ulama, ngasih uang, ngasih mobil dan sebagainya. Nanti jangan lupa. Pilih saya. Ini tidak dikembalikan. Syarat yang diminta adalah identik dengan akhirat. Kalau saya salah, ingatkan saya. Karena saya seorang manusia biasa. Kenapa beliau demikian? Karena mujahadah. Satu contoh. Supaya kita paham. Karena terkadang kalau kita itu tidak melihat kenyataan. Sesuatu yang nyata. Kadang-kadang kita nggak percaya. Itu kan cuma teori saja. Ini kenyataan. Kita lihat bagaimana Al-Habib Ahmad Kuncung ini. Dia pada awal mula ketika beliau mencari makrifat dan setiap aulia itu seperti itu. Karena dia tahu urusan kita bukan di sini. Urusan kita ini bukan di dunia. Urusan kita nanti di akhirat. Di sini cuma gambarannya. Di sini cuma kesempatannya. Di sini cuma pelaksanaannya. Tapi urusan yang pasti, urusan yang paling lama, urusan yang paling abadi nanti di akhirat. Oleh karena jangan berspekulasi dalam urusan akhirat kita. Kita harus merasa sayang kepada diri kita sendiri. Kalau kita berspekulasi urusan dunia, silahkan. Paling-paling ujungnya kita masuk penjara. Tapi kalau urusan akhirat, kalau nggak surga ya neraka. Nauzubillah. Siapa yang tahan? Kalau kita itu masukkan ke tangan kita di atas panasnya api, kita tidak tahan bagaimana dengan api yang sudah dihidupkan oleh Allah Ta'ala selama seribu tahun warnanya merah, kemudian berubah seribu tahun menjadi warnanya biru, kemudian seribu tahun berubah menjadi warnanya hitam. Sekarang sudah hitam warnanya. Sehingga kalau kita katakan terik panasnya matahari di siang hari jam 12 itu disunahkan kalau sangat panas betul maka disunahkan dalam kitab kuning dalam mazhab syafi'i untuk supaya diakhirkan sholat duhurnya supaya apa Sudah, supaya tidak terlalu panas kenapa panasnya matahari itu adalah uapnya saja uapnya api jahanam itu sampai menyebabkan dunia ini panas bagaimana kalau seumpama tampak panasnya beneran api beneran itu kepada kita wali azubillah. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, satu bercik daripada api jahanam kalau diletakkan di atas bumi ini maka pasti yang namanya bumi itu akan terbakar hangus semuanya. Sebercik saja. Apakah kita akan berspekulasi dalam urusan akhirat? Tidak. Kita lihat bagaimana Nabi Ahmad berkunjung ini. Ketika pada awal mulanya dia ambil baru bambu kun, bambu runcing itu diikat sama dia, taruh di tanah, kemudian dia duduk di atasnya. Hingga akibatnya apa? Berdarah. Tidak cukup itu. Tapi beliau ambil yang namanya palu itu, kemudian dipukulkan giginya sampai rontok semuanya. Kenapa beliau demikian? Ini bukan menyakiti hatinya dia, tidak. Ini sesuatu hal untuk melawan hawa nafsunya. Bukan mau menyakiti hatinya enggak. Si Abdul Qadir jalan itu sampai dia itu tidak mau makan makanan yang yang biasa dimakan oleh manusia, tapi yang biasa dimakan itu selama 15 tahun beliau mencari makrifat Allah adalah rerumputan, daun-daunan, sampai-sampai Masya Allah kata beliau itu ketika aku sedang mujahadah, aku melihat kotoranku itu warnanya itu hijau seperti kotorannya kambing. Kenapa beliau demikian? Bukan menyakiti dirinya, tidak sama sekali. Tapi untuk melawan hawa nafsunya. Apakah hal yang semacam itu tidak ada di zaman Nabi? Mujahadah semacam ini tidak ada di zaman Nabi. Yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi ada. Nabi sendiri mujahadah. Nabi sendiri meletakkan batu di dalam sarungnya sampai tiga hari. Nabi sendiri kadang-kadang kata Sayyidatuna Aisyah selama dua bulan lamanya beliau tidak makan kecuali air dan juga kurma saja. Gak pernah makan sesuatu yang, dimak yang dimasak oleh api. Gak makan nasi, gak makan gandum, gak makan roti, gak makan apa-apa. Selama dua bulan yang dimakan adalah air dan kurma. Padahal kalau beliau itu meminta kepada Allah Ta'ala pasti dan pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa beliau tidak minta? Mujahadah. Tapi hal-hal yang semacam ini sudah kita lupakan. Syekh Abdul Qadir Jalani ketika beliau pada 15 tahun beliau melaksanakan khulwah dan mengembara ke sana ke sini untuk mencari marifat Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah malam hari masuk apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengambil satu uh, satu apa untas kayu yang diselempangkan di atas sungai. Kemudian dia pegang satu tali yang juga diikat sehingga dia pegang begini. Dan dia di tangan kanannya pegang apa? Al-Qur'an. Dia baca dari mulai habis sholat isya sampai subuh. Sehingga beliau selama 40 tahun lamanya tidak pernah melaksanakan sholat subuh kecuali dengan wudhunya sholat isya. Artinya apa? Tidak tidur. Belum menyakiti dirinya? Tidak. Kenapa beliau lakukan itu? supaya kalau seumpama beliau ngantuk akhirnya masuk dalam dalam sungai itu. Dia tidak mau, akhirnya hilang ngantuknya. Ini namanya mujahadah. Tapi di antara kita tidak ada yang mujahadah semacam ini. Paling tidak, paling tidak kalau kita mau bermujahadah, mujahadalah untuk berakhlak yang baik. Jadilah manusia yang tidak jadi beban kepada orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan hawa nafsu ini? Kita lakukan sekarang ini. Paling tidak minimal atau kita katakan mujahadah kelas TK. Apa itu? Berahlak yang baik. Setiap ketemu sama orang senyum. Gak gampang orang mau senyum itu gak gampang. Walaupun kita sedang dirundung masalah senyum. Makanya Nabi SAW mengatakan. Yakfi minal birri. Cukup terhitung daripada kebaikan. Antal ahoka biwajhin tolik. Cukup itu dihitung sebuah kebaikan tatkala kita bertemu dengan saudara-saudara kita selama muslim, kita dalam keadaan tersenyum. Coba lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah kedatangan seorang tamu kecuali pasti tamu itu setelah keluar dari rumahnya Nabi saya adalah seorang yang paling dihormati oleh Nabi Muhammad. Sementara temannya juga matang begitu. Saya saya yang lebih dihormati. Satunya lain satunya lagi mengatakan begitu juga. Saya yang lebih dihormati oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Akhlaknya luar biasa. Iza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Ini semua mujahadah itu namanya. Memperagakan akhlak yang baik itu adalah mujahadah. Kalau kita tidak melawan hal nafsu kita tidak mungkin akan terlaksana itu yang namanya akhlak yang baik. Jangan menjadi seorang beban, jangan menjadi beban bagi orang lain. Biarkan kita ini menjadi sejarah yang baik bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga kita. Jadikan keluarga kita ini adalah keluarga yang paling mengikuti dengan jejak Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak memulainya. Mulai bagaimana kita berbicara yang baik dengan istri. Jangan berbicara, ber, ber, berucap dengan ucapan yang kasar. Membentak sana, membentak sini. Tidak baik, namanya orang marah tidak baik. Oleh karenanya Nabi Muhammad bersabda, yang namanya kekerasan, namanya keras itu, tidak ada pada sesuatu hal pun kecuali pasti sesuatu yang ada kelasnya itu tidak dianggap orang itu baik. Orangnya tampan, tapi dia keras, nggak bakal banyak orang suka pada dia. Dia seorang pemimpin, tapi pemimpin yang keras nggak bakal banyak rakyat yang suka kepada dia. Tapi sebaliknya, yang namanya rikoh lemah lembut tidak berada dalam suatu hal kecuali pasti sesuatu itu akan di dicintai, akan disenangi, akan disayangi oleh yang di sekitarnya. Biarkan kita menjadi seorang contoh. Oleh karenanya, kalau seumpama kita melihat kepada pondok-pondok kiai-kiai, ustadz-ustadz itu yang mengurus ribuan santrinya, ratusan santrinya, masa kita tidak bisa sih ngurus istri satu, kemudian anak lima, enam, pembantu satu, tujuh, tujuh orang nggak bisa kita pimpin, hanya memimpin tujuh orang tidak bisa menampakkan akhlak yang baik kepada mereka hanya bertujuh tidak bisa? Sampai kapan kita semacam ini? Jadi kita sudah lupa, jadi kita tertipu sudah. Sampai begitu mau meninggal baru tahu, oh ternyata saya hidup ini untuk berakhlak yang baik ya. Oh ternyata saya hidup ini untuk melaksanakan sholat ya. Ternyata hidup ini untuk melaksanakan semua perintah Allah ya. Pada saat itu kita sudah menyesal dan penyesalannya tidak mungkin akan berguna bagi kita. Dari sekarang, nggak ada terlambatnya. Jangan sampai kita katakan saya sudah tua sekarang, nggak ada tua. Tidak ada kata-kata tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man fataha ala nafsihi babaniyatin salihah, fatahallahu alaihi sab'ina baba bin abwabi taufik." Barang siapa yang membuka pada dirinya keinginan untuk berbuat kebaikan, niat aja niat. Nanti aku pulang ke rumah, aku akan tunjukkan kepada keluargaku bagaimana berakhlak yang baik ini. Saya akan senyum, setiap masuk akan mengucapkan salam, begitu akan masuk ke rumah membaca bismillahirrahmanirrahim, mau pakai pakaian baca bismillahirrahmanirrahim, niatkan itu semua. Berapa niat yang kamu lihatkan di dalam hati, maka sebegitu pula Allah akan membalasnya dengan 70 kali lipatnya. Artinya apa? Setiap kita mempunyai niat satu yang baik, maka Allah akan menakdirkan kita melaksanakan 70 kebaikan yang nyata. Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala. Jadi untung beruntung sekali kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya nanti malaikat Malik itu merasa heran. Kalau ada umat-umat yang terdahulu ada yang selamat daripada api neraka, heran dia. Selamat, maksudnya dia masuk surga. Heran kalau semua ada umat-umat yang dahulu masuk surga itu selamat dari api neraka itu heran. Tapi kalau umat kita herannya beda. Kalau umatnya Nabi Muhammad ini, kalau malaikat Malik melihat satu umatnya Nabi Muhammad di dalam neraka, maka dia heran kok bisa ada di neraka. Kenapa demikian? Kata ulama, karena banyak hal di dalam kehidupan kita, di dalam syariat ini, suatu amal kebaikan yang sedikit, tapi bisa mengalahkan amal-amal kebajikan, amal-amal buruk, amal-amal kebajikan yang dilakukan oleh para umat-umat yang dahulu. Nggak ada yang namanya Lailatul Qadar itu untuk umat-umat dahulu nggak ada. Kita melaksanakan apa saja pada malam Lailatul Qadar, maka akan diganjar oleh Allah Taala seakan-akan kita melakukannya selama seribu bulan atau 84 tahun kira-kira. Itu mereka nggak punya. Kalau mereka itu terlintas dalam hati untuk berbuat kebajikan maupun keperbuat kemaksiatan ditulis. Tapi kita kalau berbuat kebajikan baru ditulis, niat aja ditulis. Tapi kalau niat berbuat keburukan selama belum dilaksanakan tidak akan ditulis. Berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah memintanya, tidak pernah berusaha. Tiba-tiba kita keluar sudah menjadi sebagai umatnya Nabi Muhammad. Alangkah besarnya kenikmatan yang kita punya sekarang ini. Dan alangkah pentingnya kita untuk menjaga kenikmatan tersebut. Bagaimana caranya? Kembali kepada Nabi Muhammad. Sekarang ini sudah krisis kaum muslimin kepada seorang figur. Figur yang mau kita jadikan sebagai panutan di dalam akhlak, panutan di dalam seorang pemimpin, panutan dalam seorang suami, panutan dalam seorang ayah, panutan dalam seorang guru, panutan dalam seorang kiai. Sekarang sudah hampir dikatakan sudah tidak ada lagi. Sehingga krisis. Orang sudah nggak percaya lagi sama ini udah nggak percaya, sama ini nggak percaya. Jangan salah satunya kita kembali. Buka kitab-kitab dulu. Buka manakibnya para aulia, manakibnya para ulama, terutama para sahabat-sahabat Nabi di mana perjuangannya luar biasa, terutama keluarga daripada Syekh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum wa ardu. Dan semoga kita dikumpulkan bersama Syekh Abu Bakar Siddiq dan keluarga Syekh Abu Bakar Siddiq. Amin ya rabbal amin. Bagaimana tidak? <laughs> Salah satu contoh lihat ya akhlaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mujahadahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah dan semoga melekat pada kita akhlak yang mulia ini. Ketika Nabi meminta supaya Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya untuk perjuangan kaum muslimin yaitu tepatnya pada peperangan Tabuk maka dibawa semua hartanya. Setelah kedengaran tersebar bahwasanya Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya untuk perjuangan agama ini. Ayahnya masih hidup. Ayahnya bernama Abi Kuhafa. Dia pada saat itu sudah buta matanya. Sehingga apa? Datang kepada keluarganya. Belum masuk Islam dia. Belum. Karena dia masuk Islam setelah peperangan Fatah. Masuk. Kemudian dia mendekat kepada anak-anaknya dikatakan wahai anak-anak, wahai cucu-cucuku, Aku dengar katanya ayah kalian memberikan semua hartanya kepada Nabi. Apa kata mereka? Eh enggak, siapa bilang kakek? Ini harta, harta ayahku ada. Saya enggak percaya, bawa. Dibawa tempat biasanya nyimpan uang, diisi dengan batu-batu. Dipegangkan, ini, ini kakekku. Oh iya, berarti enggak benar apa dikatakan orang. Sampai mereka itu berbohong. Berbohong untuk apa? Untuk perjuangan agama Islam ini supaya tidak dipojokkan ayahnya. Anaknya solehah, ayahnya soleh masya Allah bahkan kita ingatkan ketika Nabi berada di Gua Sur itu Gua Sur kalau kita pergi ke Mekah untuk naik saja sampai ke Gua Sur itu menghabiskan waktu dua jam lamanya dua jam baru sampai ke atas puncak dan tidak mungkin kita itu jalan terus tanpa istirahat sampai ke atas mungkin kita istirahat dulu naik lagi istirahat dulu ini Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa ardoh. Pada saat itu dalam keadaan hamil hamilnya bukan hamil muda, hamil tua. Dia membawa makanan untuk Nabi Muhammad SAW dan juga untuk ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibawa sambil bawa bawaan, sambil hamil dia berangkat naik ke atas, bukan hanya semalam. Mungkin kalau kita pergi ke sana sekarang ini, maka kita katakan ini yang pertama kali dan ini yang terakhir kali. Tapi Saya Sayyidatuna Asma tiga malam berturut-turut naik ke atas sana. Kenapa demikian? Ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah wahai Tuhan kami. Ya Allah wahai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Sayangilah kami semua ya Allah. Ya Allah kami adalah hamba-hambamu yang sangat lemah ya Allah. Ya Allah kami punya keimanan yang sangat tipis kualitasnya ya Allah. Ya Allah tapi kami adalah umatnya kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kami ya Allah kami selalu menyesal atas perbuatan dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Tapi kami tidak mampu untuk menampiknya ya Allah. Karena kami adalah seorang hamba yang sangat lemah. Tidak mampu untuk menanggulangi bisikan setan. Tidak mampu untuk menanggulangi bisikan hawa nafsu. Ya Allah kuatkanlah hati kami ya Allah. Kuatkanlah keimanan kami ya Allah. Sehingga dengan kekuatan keimanan itu. Maka kami bisa eh, bisa menghalang daripada bisikan setan. Dan juga bisikan hawa nafsu ya Allah. Ya Allah selamatkan kami kami ya Allah dari segala macam fitnah yang terjadi zaman sekarang ini yang sudah luar biasa ya Allah. Inilah zaman yang dikatakan oleh kekasih Muhammad SAW dan engkau maha tahu ya Allah. Ini adalah akhir zaman. Ini dah, eh, eh, adalah zaman yang dikatakan mereka yang masih berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Al-Ghuraba. Ya Allah jadikanlah kami sebagai Al-Ghuraba ya Allah. Jadikanlah kami termasuk golongan yang minoritas itu ya Allah. Tapi kami mendapatkan ridhamu ya Allah. Rubahlah segala macam akhlak kami ya Allah. Allah yang tadinya kami beralak tidak baik maka jangan biarkan kami melewati tempat ini ya Allah kecuali engkau sudah tetapkan bahwasanya kami adalah yang paling mirip dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah jadikanlah di hati dalam hati kami penuh dengan keimanan penuh dengan cahaya keimanan sehingga kami tidak ragu lagi terhadap rezeki yang sudah engkau berikan dan engkau tetapkan kepada kami semua semua ya Allah. Ya Allah, perbaikilah ahlak-ahlak anak muda kami dan juga remaja putri kami ya Allah yang sekarang ini sudah jauh daripada syariat Islam dalam cara berpakaian, dalam cara bergaul, mereka semua jauh daripada apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah selamatkan mereka ya Allah. Kembalikan mereka ke jalan yang benar ya Allah. Berkatnya mereka yang berada dalam masjid ini, yang mereka datang datang ke rumahmu ini dalam keadaan satu niatnya yaitu untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Berkat niat yang baik ini sebagaimana engkau janjikan dengan satu niat baik, maka engkau akan berikan kepada orang tersebut 70 ke, daripada amal kebaikan yang akan nyata pada dirinya. Ya Allah, tampakkanlah, nyatakanlah kepada kami semua 70 rahmatmu yang bisa men menyeluruh kepada semua umat ini ya Allah. Bukan hanya kami yang berada di sini, tapi keluarga kami, maka ampunilah semua dosanya selamatkanlah mereka semua dari segala macam bencana dari segala macam musibah dari segala macam fitnah dari segala macam dosa ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin